di dalam hati kita sebagai pengobat kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita pun harus senang kalau menemukan ada orang-orang yang diberi kemudahan untuk berangkat ke sana. Karena yang membenci, yang dengki, yang tidak senang dengan tamu-tamu Allah, maka jangan di Arab akan berangkat ke sana. Maka sekarang cari siapa teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mau berangkat ke sana cari. Sebagai kerinduan Anda, Anda samper kepada beliau-beliau itu. Ucapkan bahagialah kamu. Ucapkan, khusuklah kamu di tempat sana. Ungkapkan kegembiraan di saat menemukan mereka-mereka menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa di saat para ulama menemukan ada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka tanda kekaguman beliau-beliau kepada Mekah dan Madinah, beliau senantiasa nyamper berkunjung tamu kepada beliau-beliau. Gak usah nunggu diundang. Ada orang walimatu syafar nunggu diundang. Kalau Anda rindu gak usah diundang, datang. Hmm. Kira-kira pengen berangkat haji enggak? Hmm. Benar, pengen berangkat haji. Yang jawab cuma depan toh, yang belakang mana? Hah? Yang belakang nggak nggak mau. Ke mall terus itu. Hah? Mau berangkat haji nggak? Kalau mau berangkat haji ini denger nasihat-nasihat agar supaya orang ini bisa berangkat haji. Haji, mudah-mudahan kita haji dengan cara Allah. Kalau kita haji memikir apa yang ada di saku kita nggak nyambung. Tapi kita memikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai hambanya akan diberangkatkan oleh Allah dengan cara apapun. Memang nanti ada orang tua kami, ada orang yang sudah dikersi kemudian oleh Allah bisa berangkat ke sana. Sukseslah yang ke sana. Akan tapi yang ditinggal ini jangan dikira nggak ada ibadah, ada ibadah nanti. Makanya sekarang kita ingin memberi resep agar supaya kita bisa nyampe ke sana. Orang yang ditinggal dari orang-orang yang menuju ke sana jika Anda ingin nyampe sebab yang pertama agar supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencapai ke tanah suci yang pertama bukan uang bukan akan tapi yang pertama adalah kerinduan kepada Ka'bah dan Madinah ini yang pertama ini kangen rindu belajar kangen sama Mekah Madinah ini menjadi kunci utama untuk orang berangkat kalau ada orang berangkat ke Mekah, Madinah bukan karena rindu kepada Allah, bukan karena rindu kepada Nabi Muhammad, hajinya hawa nafsu maksiat itu. Hmm. Gimana mau tulus kalau hajinya bukan karena rindu? Gimana mau tulus kalau umrohnya bukan karena rindu? Itu bisa haji panas-panasan, umroh panas-panasan, umroh gaya-gayaan. Hmm. Semuanya berangkat harus ada kerindu, kerinduan. Bagaimana tidak rindu para orang tua kami? Kita setiap hari ngadep kemana? Sholat ke Ka'bah, ke kiblat. Maka sekeras hati siapapun jika melihat Ka'bah yang persegi empat warna hitam, walaupun hatinya keras kayak apapun, akan terenyuh, air matanya akan keluar. Air mata apa itu? Air mata kangen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras hati siapapun. Badal kalau kita hitung-hitung, Orang Tanggerang ini bisa membuat Ka'bah, tapi siapa yang bisa menangis? Gak ada. Bahkan Anda tengok, orang-orang yang kunjung ke sana itu, ada tulisan, Had tanah haram, batas tanah haram. Itu detak jantung orang yang haji berangkat atau umroh itu itu semakin kencang. Seperti itu. Baru ngelihat batas tanah haram. Artinya apa? Sebentar lagi dia akan masuk Masjidil Haram tanah suci. Itu sudah detak jantungnya semakin kenceng dan kalimat labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik innal hamda terus dipanjatkan tanda kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya kalau sudah turun dari masjid, Anda rasakan ini walaupun Anda gak sempat berangkat ke sana, yang penting kita merasakan kehusuannya agar supaya dipermudah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasakan di saat mereka sudah turun dari turun dari base banyak di antara mereka itu nggak mau check in hotel, nggak mau ke tempat penginapan, ngapain ke sana? Ayo kita nyamper, ada yang aku cari di dalam Masjidil Haram itu. Hmm. Nggak mau check in hotel, nggak mau masuk ke hotel, nggak mau, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Akan tapi sama panitia tetap diarahkan ayo check in hotel dulu. Nanti takut kecapean atau apa. Tapi hakikatnya mereka nggak mau mereka ke hotel. Akan tapi mereka pingin saat cepat masuk ke Masjidil Haram. Dan di saat sudah ditunda-tunda oleh kepanitiaan itu untuk nggak segera masuk. Akhirnya puncaknya diberi kebebasan untuk masuk dan seketika itu di saat ia menginjakkan kakinya ke Masjidil Haram tidak terasa derai air mata sudah mulai bercucuran sampai diketemukan, "Hei temanku, kenapa kamu nangis?" kata temannya. "Inti ngomong saya nangis, wong inti juga nangis." Gak terasa. Hmm. Inilah kerinduan kepada Mekah hmm. kerinduan kepada Mekah dan itu sudah kita rasa belum sekarang kangen gak? Orang kangen tuh ada tandanya, Pak. Orang kangen gak ada tandanya, Bu. Kalau sholat gak mau buru-buru. Karena sholat ngadep ke kiblat, ngadep ke Ka'bah, gak mau buru-buru. Bahkan ada orang soleh, di saat beliau itu selesai sholat pasti nangis. Orang soleh. Dan anaknya yang kecil, yang bungsu itu cerdas. Anak, dia punya anak lima, yang paling bungsu anaknya perempuan. Diperhatikan terus oleh anaknya itu. Abah setiap jadi imam di masjid nggak langsung pulang. Pasti nanti doa lagi nangis. Terus seperti itu ditengok oleh sang anak. Akhirnya karena kelamaan kelamaan melakukan seperti itu, anak yang kecil tadi itu berani nanya, Abah, Abah itu kenapa sih? Kalau semuanya orang pada pulang, Abah doa lagi nangis. Hmm. Kalau banyak orang nangis kan ini bisa action ya. Oh ini semuanya jamaknya pada pulang ini. Jamaahnya semuanya sudah pada pu, pada pulang, tapi dia mengangkat tangan nangis. Apa jawaban sang abah? Anakku yang kecil. Sekarang bulan haji. Abah ingin berangkat. Tapi Abah belum kesampaian. Coba lihat. Ada tanda. Sekarang bulan haji nak. Kata anaknya yang kecil, berangkat Abah. Berangkat Abah kalau berangkat yang ngasih makan kamu siapa? Hmm, ini orang soleh. Yang ngasih makan kamu siapa? Anaknya orang soleh lahir. Eh, bapaknya soleh lahir anaknya soleh. Apa jawaban anak yang kecil? Abah itu pemberi rezeki apa pemakan rezeki? Duh, kaget abahnya. Iya, abah memakan rezeki. Ya sudah kalau abah pemakan rezeki berangkat. Yang memberi rezeki nggak bakal berangkat. Coba lihat. Akhirnya apa? Lalu saat itu minta izin kepada keluarganya. Minta izin kepada keluarga keluarganya. Setelah minta izin kepada keluarganya, minta izin Umi, Umi, Umi, Abah biar berangkat haji Umi, Biarin mau ditinggalin uang berapa saja terima saja Umi, kasihan Abah ingin berangkat haji. Dibisikin Umi, Abah itu kalau setiap selesai sholat pasti nangis Umi. Kenapa nak? Kata kata umiknya itu. Abah kangen pingin haji. Sudah suruh berangkat aja umi hmm. Nanti ditinggalin uang berapa saja nggak masalah. Hmm. Akhirnya bener Berangkat dikasih jatah makan cuma tiga hari. Dijat, dikasih makan jatah cuma tiga, tiga hari. Orang haji berapa? Berapa hari? 40 hari. Kalau haji plus enak ya. 40 hari, jatah makan tiga hari. Berangkat. Hari pertama makan, masih ada jatah uang. Hari kedua makan karena masih ada jatah uang. Hari ketiga alhamdulillah jatah ada. Hari keempat sudah mulai puasa. Karena jatahnya cuma tiga, tiga hari. Puasa hari keempat masih nahan. Buka giliran waktu berbuka nggak ada apapun kecuali air tuh. Jadi lima keluarga itu sampai anak-anaknya yang kecil itu minum air. Hari kelima kakaknya sudah mulai nggak kuat. Ini gara-gara kamu adik. Hmm. Coba kalau abah gak berangkat, hmm. kita kan bisa makan ini. Hmm. Coba kalau abah gak berangkat kan bisa makan kita dek. Ini gara-gara kamu. Kakaknya satunya ngikut lagi mencaci maki. Sampai ibunya juga mencaci maki. Iya ini gara-gara ngikutin saranmu, kita kelaparan dua hari ini. Hmm. Di saat semuanya pada mencaci maki seperti itu kepada anak bungsunya, dia ngekek, ketawa. Kita marah kelaparan, kamu malah ketawa. Apa jawabannya? Jawabannya seperti semula. Umi, kakak-kakakku, Abah kita itu pemberi rezeki apa pemakan rezeki? Sadar ibu sama kakaknya tadi. Oh iya, abahmu pemakan rezeki. Pemberi rezeki siapa? Allah. Allah hilang nggak umi abah? Enggak, kata ibunya sama kakak-kakaknya. Belum selesai ngomong kayak gitu, pintu rumahnya diketok. Tok, tok, tok. Man bilbab, siapa di pintu itu? Man bilbab, siapa di pintu? Tak taunya apa? dia itu adalah yang di pintu seorang raja di tempat tersebut. Itu raja dari berburu, kehausan, pengen nyamper ke rumah tersebut, minta air. Hmm. Diketok, dibuka, raja kaget semuanya, dibuka akhirnya. Saya kesini sengaja, saya kehabisan air. Saya mau minta air. Kata ibunya sama kakak-kakaknya ajib, kita dua hari gak makan, ini ada orang minta air. Ya sudah, dikasih saja. Dikasih. Tak taunya dirasakan air minuman yang diberikan kepada raja tersebut ternyata air minumnya merasakan dari kebiasaan rasa air-air biasa. Jadi merasakan kesejukan, kenikmatan, keledatan air tersebut. Sehingga sang raja tadi berkata, ini rumahnya siapa ini? Kok minumannya itu enak? Jadi kalau kalau rumahnya orang soleh itu bapak ibu enak semuanya. <laughs> Makanan ala kadarnya cuma minuman itu enak. Dicicipin raja itu malah rajanya kurang. Kalau rumah kita nggak ada mau cicipin, kita mikir, Pak ini ada apa di rumah kita? Jangan-jangan makanannya kurang ha halal. Nah ini karena rumahnya orang soleh, minum satu gelas air tuh ya Allah enak, seger. Nambah lagi raja itu. Mana suamimu? Suamiku berangkat haji. Oh ya udah titip salam. Nih tak kasih hadiah. Dikasih hadiah sabuknya raja. Anda tahu sabuknya raja? Sabuknya raja nggak nggak kayak sabuk kita. <laughs> ya kan? Sabuknya raja itu ada intan mutiaranya, ada emasnya. Jadi macam-macam itu dikasih satu, satu sabuk itu. Karena raja memberi sabuknya, otomatis menteri-menteri yang lain yang ikut, ajudan-ajudan yang ngelepas sabuk semuanya. Sampai dapat banyak sabuk itu. Dan itu kalau dijual, dimakan seumur hidup, nggak habis. Coba lihat. Nggak habis. Dimakan seumur hidup nggak habis itu. Seneng ini orang tuanya, ini sama kakak-kakaknya ini. Seneng, ayo beli makan, beli makan. Di saat makan kayak gitu, anaknya yang kecil nangis. Tadi giliran tadi marah, dia ketawa. Ini ibu ibu kakak-kakaknya seneng, makan, dia nangis. Nangis. Kata ibunya ajib, saya punya anak ini. Kita tadi marah, dia ketawa. Sekarang kita seneng, dia nangis. Ditanya sama ibunya, kenapa kamu nak? Kenapa kamu nangis nak? Kenapa kamu nangis nak? Umi, kakak-kakakku, raja itu adalah hamba Allah. Raja itu adalah makhluknya Allah. Makhluknya Allah melihat kehidupan kita ala kadarnya seperti ini. Terenyuh hatinya untuk memberi bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin melantarkan kita. Nangis semuanya orang tua kami. Duh ini makna. Makna ini. Mak, makna. Makanya dari sini urusan berangkat Allah yang ngatur. Yang penting kita rin, rindu. Kalau mikir pekerjaan kita berapa? Bahkan kalau kita tengok Bapak Ibu Allah itu kalau ngangkat hambanya, waduh Masya Allah. Jualan jagung bisa naik haji. Jualan daun bisa naik haji. Ada jualan daun ceritanya bisa naik haji. Jualan tusuk gigi Jiting kata bahasanya bahasa Jawanya. Bisa berangkat haji. Ini yang kontraktor berapa kali ganti-ganti bangun rumah nggak berangkat-berangkat itu. Karena urusannya adalah kerinduan di dalam ha hati. Makanya mulai sekarang ayo rindu, rindu, rindu. Orang rindu itu orang tua kami kelihatan. Kalau melihat Ka'bah itu Masya Allah matanya berkunang-kunang, matanya berkaca-kaca. Apalagi melihat kubah hijau. Bukan kubah hijaunya yang menjadikan orang itu nangis akan tapi di bawah kubah hijau ada makhluk agung Nabi Muhammad yang di, yang dikubur di situ. Jadi orang yang kangen itu kelihatan, kelihatan sekali sehingga di mana-mana nempelin poster Ka'bah, di mana-mana nempelin kubah hijau, tanda kangennya dia kepada Kak Ka'bah, tanda kangennya dia ke Masjidil, ke Masjid Nabah Nabawi. Jadi yang pertama adalah kangen, rindu. Ini yang pertama ini agar supaya kita bisa berang, berangkat. Yang kedua, yang kedua agar supaya kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa nyampe ke sana. Yang pertama bahagia, senenglah kalau ada orang-orang menjadi tamu Allah, tamu Allah, senang gembira. Pokoknya kalau Anda senang gembira kepada hamba yang diberi nikmat oleh Allah, maka tinggal nunggu waktu kapan nikmat itu nular kepada Anda. Hmm. Permasalahannya ini susah. Ayo jujur ibu, kalau ada tetangga beli mobil seneng nggak jenengan? Ya seneng dipaksa oh kan gitu, seneng dipaksa. Setelah mikir baru seneng, iya kan? Ayo teman kita kalau dapat pekerjaan enak, gajinya gede, sudah gitu eh dihajikan sama bosnya. Kita yang tahun-tahunan nggak, ayo coba bisa nggak ngomong seneng itu? Ya dipikir dulu baru bisa ngomong sen seneng. Karena kita tidak membiasakan seneng dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, akhirnya nikmat itu nggak bakal nyamper-nyamper kepada kita. Hmm. Dibiasakan kalau kita itu ada orang diberi nikmat oleh Allah, senang, senang, senang. Hmm. Memang orang tua kami yang namanya kenikmatan itu pasti didengki. Nabi Muhammad mengingatkan likulli nikmatin mahsud setiap sesuatu yang mengandung nikmat itu pasti akan ada yang menghasut. Hmm. Pasti itu. Ustadz dengan ustadz hasut. Ada nikmat apa? Pangkat. Jamaahnya banyak. Wow, Buya Yahya. Masjid Raya Al-Adham. Wow, jamaahnya segitu. Nah ini rebutan jamaah. Hasut, hasut. Nah ini. Ada lagi petani dengan petani hasut, rebutan, panen. Penjual dengan penjual hasut, rebutan, konsumen, toko. Jadi semuanya orang kalau ada nikmat, khususnya nikmat dunia, itu pasti akan ada yang mengha, menghasut. Kalau nggak pengen dihasut, jangan urusan dunia. Nggak ada yang menghasut. Hmm? Kalau Anda masih punya pangkat, dihasut. Tapi kata Imam Mutawali Sya'rawi, jika kehidupanmu belum ada yang menghasut, maka engkau belum menemukan kenikmatan kehidupan di dunia. Hmm. Tapi kalau kamu sudah menemukan kehidupanmu dihasut oleh orang, engkau telah menemukan kenikmatan di dunia, di dunia dan ingat, kalau kehidupanmu dihasut oleh orang itu menunjukkan kehidupanmu lebih enak daripada orang yang mengha, menghasut. Hmm. Orang yang menghasut itu kan iri, karena kehidupan dia su, susah, makanya mengha, menghasut. Tapi ingat, kalau ada orang mau berangkat haji kita nggak boleh hasut. Seneng. Bahkan kalau perlu disamperin ke rumahnya, seneng, ungkapkan ke Ya Allah, mudah-mudahan kamu menjadi haji yang mabrur, haji yang baik, peleburan dosa, samperin. Nah, ini yang kedua, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga agar supaya kita bisa berangkat haji, jangan lupa minta doa. Loh, widih minta do doa. Ini jangan lupa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Sayyidina Umar rahimallah radhiyallahu taala mau berangkat haji dalam riwayat mau berangkat umroh Nabi Muhammad datang ke rumahnya Sayyidina Umar membisikin ke telinganya Sayyidina Umar ya Umar ya ukhayya la tansani fi du'aik wahai saudaraku jangan lupa panjatkan doa untukku tatkala kamu di sana Duh. Kalau hitung-hitungan doa lebih do hebat doanya siapa? Nabi Muhammad apa Sayyidina Umar? Hmm? Nabi Muhammad tapi kenapa Nabi Muhammad kok minta doa kepada Sayyidina Umar? Ini menunjukkan nilai kemuliaan orang yang menjadi tamu Allah. Begitu juga ini makna ketawaduan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang beradab, tawaduk, Gak mentang-mentang beliau kiai besar, Gak mentang-mentang beliau presiden, gak mau minta doa sama bawahannya nggak Nabi Muhammad minta doa makanya bapak ibu kalau menemukan ada orang yang mau berangkat samperin minta doa titip sampaikan sampaikan doaku bahkan kalau perlu titip salam kepada Rasulullah saw barangkali kita tidak sempat salam ke sana nggak apa-apa titip salam itu pun nyampe pahalanya kepada ki kepada kita jadi minta doa minta doa ini yang ketiga, ketiga minta doa kepada orang yang mau berangkat haji terus yang keempat yang keempat, agar supaya kita bisa berangkat haji yang keempat, lapang dada kepada orang yang menjadi tamu Allah, tamu Allah. Tentu karena dia tetangga kita, teman kita, pasti dia pernah punya sa salah. Maafkan. Maaf, maafkan. Oh, jangan dendam. Kalau dendam dijamin gak berangkat. Maafkan. Bu Haji, Bu Haji sudah. Bu Haji tanpa meminta maaf sudah tak maafkan. Yang penting Bu Haji doain saya di sana. Di sana. Hmm. Minta ma, lapang da, lapang dada, memaaf, memaafkan. Awas, jangan mempersusah orang yang mau berangkat haji. Diceritakan dalam satu kitab fikih dan memang hampir disepakati oleh jumhur ulama, orang itu kalau punya hutang yang sudah jatuh tempo kok berangkat haji, hajinya maksiat. Orang punya hutang yang sudah jatuh tempo, ya, punya hutang sudah jatuh tempo, kok maksa berangkat haji? Utangnya nggak dilunasi dulu, tanpa minta izin dulu, hajinya maksiat. Oh ini kesempatan. Eh, Pak Haji, Bu Haji, jangan berangkat dulu, lunasi utangnya dulu. Gimana enak berangkat haji, utangnya ke saya nggak mau dibayar. Lo mempersulit mempersusah, nggak bakal berangkat itu orang. Sudah Pak Haji, Pak Haji sudah berangkat saja sana. Nggak usah mikir utang, utang nanti kalau sudah balik ke Indonesia. Loh ini hebat ini. Jangan dipersusah pokoknya orang mau berangkat itu. Lapang dada sudah. Untung-untung dibebaskan. Oh ini hebat ini. Ya. Bebasin utang. Waduh ini pung, pung, apa tingkat paling gede ini Bapak Ibu. Ada orang itu masuk surga gara-gara menghutangi. Ada orang masuk surga gara-gara hutang. Hmm. Ada orang masuk neraka gara-gara menghutangi. Ada orang masuk neraka gara-gara hutang. Kita mau pilih pilih yang mana? Menghutangi masuk sur? Hutang masuk sur. Ya. Menghutangi masuk surga bagaimana? Orang yang menghutangi kepada temannya jika engkau ingin masuk surga, bebasin utangnya itu. Wow, ahli surga ini. Ya. Orang yang punya utang sudah tak bebasin semuanya. Inti nggak punya utang sama saya. Pahalanya gede. Kalau dia mati langsung setelah bebasin utang, langsung surga. Hmm. Siap bu? Hah? <laughs> Pulang dibebasin semuanya. Hah? Siap pak? Hah? Ya kalau utangnya sepuluh ribu mah nggak apa-apa ya. <laughs> Kalau seratus juta gimana? Wah <laughs> kalau kayak gitu berarti hati jenengan masih belum bersih. Padahal kalau dibebasin orang tua kami janji dari Nabi Muhammad bal dat bal dat bal dat Yang bebasin hutang ke orang nggak tambah kurang, tapi ditambah, ditambah, ditambah. Hmm. Ini ngasih gelas minuman dua, dikasih sabuk numpuk sampai seumur hidup nggak habis, lanjut dengan bebasin seratusan juta, kok malah nggak dikasih oleh Allah karena kurang yakin Penyakitnya umat Islam itu kan kurang yakin. Ya kan? Pakai kopiah tebel-tebel, pakai imamah. Infak 100 ribu aja nggak yakin. Ajib ini orang ini ya. Masih mikir. <laughs> Ini gimana ini orang kayak gini nih. Nah, nah ini dari sini orang tua kami. Jadi ada orang menghutangi masuk sur, masuk surga. Bagaimana? Kalau dia membebaskan hu, hutang. Ada orang masuk surga gara-gara hutang. Loh, masuk surga gara-gara hutang gimana? bayarnya cepat, nggak nunggu jatuh tempo. Loh, ini ahli surga ini. Ya? Makanya kalau bayar utang jangan nunggu jatuh tempo, Pak. Itu kan seneng. Orang kalau kalau dihutangi uangnya pasti bayarin belum waktunya itu paling sen, seneng. Loh, yang menghutangi yang bayar itu ahli surga itu. Ada orang yang hutang ahli neraka. Apa? Jatuh tempo nggak mau bayar. Kalau ditagih sembunyi-sembunyi terus ahli neraka ini. Hmm, awas itu. Ya. Awas, yang punya hutang, hei, jangan jangan dikira kamu mau masuk surga kalau hutang itu jatuh tim, jatuh tempo nggak bisa. Nyawa seseorang terkatung-katung di langit bumi, nggak nyampe kepada tempat yang sudah disediakan oleh Allah karena dia memiliki hutang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau nyolati orang yang punya hutang. Hmm. Lunasin <laughs> secepatnya ya. Gak mau nyolati Nabi Muhammad. Gak mau nyolati orang yang punya hutang. Tapi wajar ibu, namanya hidup pasti ada hutang piutang. Tapi ingat yang ama, yang amanah. Jangan sampai utang jatuh tempo, giliran kita punya uang kok gak mau mbak, mau bayar. Tapi memang ada orang tuh unik bapak ibu. Ngasih santunan yatim piatu rajin, bayar utang jatuh tempo gak mau. Waduh kalau ketemu temennya, ini mau kemana nih? 50 ribu, nih 100 ribu, Tetangganya yang diutangi itu loh nggak bayar-bayar itu. <laughs> Enaknya eh, apa ngasih uang saku sana sini. Ajib ah, ini buang-buang butir milih tum, buang-buang eh, tumpeng milih bu butir. Nasi tumpeng pahala gede dengan bayar hutang tepat waktu nggak mau malah ngasih infak. Loh, ini kan pahalanya kecil ya dari sinilah ya makanya ayo kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala jadi lapang dada lapang dada ini yang keempat adapun yang kelima yang kelima agar supaya kita bisa berangkat ke sana, doakan orang-orang yang sudah menjadi tamu Allah agar supaya hajinya diterima. Doakan mudah-mudahan di sana diberi kesehatan, wukufnya lancar, tawafnya lancar, mabit di Musdalifah lancar, ziarah makom Nabi Muhammad lancar. Doain terus. Hmm. Bahkan yang semangat mendoakan setiap selesai sholat itu yang bakal cepat berangkat itu. Pasti. Tapi yang nggak pernah ingat itu wah ini susah ini. Hmm? Karena mereka butuh doa juga. Walaupun doa beliau-beliau di sana itu dikabul oleh Allah tetap mereka butuh doa, butuh doa. Makanya didoakan dari sini. Anda yang ditinggal didoakan, ya Allah temanku, ya Allah tetanggaku, ya Allah yang berangkat, ya Allah. Kasih kemudahan ya Allah hajinya jadikan haji yang mabrur, berkah, menjadi peleburan dosa. Mudah-mudahan di sana sehat, balik lagi selamat. Hmm. Yang setiap selesai sholat mendoakan seperti itu, itu tanda dirinya akan berangkat. Ya. Akan menjadi tamu Allah dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memikir dengan cara kita, apalagi sekarang orang berangkat haji nunggu berapa tahun? Hah? Berapa? 12? 12 tahun Allah. Hmm? Sudah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini termasuk kiat-kiat nasihat agar supaya kita bisa berangkat haji atau bisa berangkat um umroh ini ya. Setelah itu sekarang Ustadz, sekarang ini kan orang-orang sudah pada berangkat. Lalu kira-kira amal ibadah kita apa? Hmm. Ada amal ibadah yang gede apa? berkorban lo ini jangan disepilikan berkorban ini nilai amal ibadah yang gede. Memang tidak segede orang yang berangkat haji, tapi di situ ada kemuliaan. Tempat berkorban yang paling gede pahalanya memang di Mekah sana. Di tanah haram itu yang berkorban di tanah haram pahalanya gede. Akan tapi di sini kita yang ditinggal dalam arti yang belum berangkat ke sana ini kita pun harus juga berkor berkorban. Dan makna korban itu hakikatnya bukan urusan daging darah, bukan. Akan tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan hati kita. Artinya apa? Kita rela mengorbankan harta kita untuk Allah, untuk Allah. Dan ini termasuk berangkat dari cerita pelopor korban yang sesungguhnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah amb, abul ambia, bapaknya para nabi dan beliau adalah pelopor para perjuangan, orang yang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan titel Khalilullah, kekasih Allah? Karena beliau itu orang yang tidak pernah memikir panjang kalau urusan dengan Allah apapun akan dikorbankan. Hmm. Makanya beliau mendapatkan titel Khalilullah. Kalau anda ingin mendapatkan titel Khalilullah kekasih Allah, maka urusan kepada Allah jangan pernah memikir apapun, tapi utamakan urusan Allah agar supaya kita diangkat menjadi kekasihnya. Anda tengok Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana kehidupan beliau. Nabi Ibrahim itu orang yang paling dermawan. Beliau itu tidak mau makan kecuali harus nyari tamu. Disebutkan ini. Nabi Ibrahim itu nggak mau makan kecuali harus nyari tamu. Kalau sudah ada tamu, beliau makan. Nyembelih kambing. Tapi kalau nggak ada tamu, beliau puasa. Terus seperti itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Hingga suatu ketika, namanya orang tua, namanya ayah, ibu. Suatu ketika Nabi Ibrahim ini merindukan, ingin punya A, punya anak ingin punya anak sehingga beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah keturunan yang soleh. Hmm, ini pengaduan Nabi Ibrahim. Setiap selesai sholat Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, "Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin." Dari sini ulama mengambil hikmah. Kalau Bapak Ibu benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa tidak pernah lupa di dalam memanjatkan do, doa. Jadi apapun masalah yang menimpa kita jika ingin selesai, tanda butuh kita kepada Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kangen pengin punya anak, beliau ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, beri kepadaku ya Allah keturunan yang soleh soleha. Dan juga ulama di sini menyebutkan orang tua kami, kalau ibu bapak pengen punya anak laki-laki, doa ini, Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Kalau pengen punya keturunan anak laki-laki, ini ada ulama mengatakan seperti itu. Di saat Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, dijawab oleh Allah, fabasharnahu bigulamin halim kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bigulamin halim tentang seorang anak, seorang pemuda yang halim, yang sabar. Hmm. Artinya apa? Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Yang mohon kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak pernah memohon kepada Allah, nggak bakal dikasih oleh Allah. Maka memohon, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, lahirlah benar saat itu. Nabi Isma, Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir para orang tua kami sudah mulai gede, sudah bisa diajak ngomong disebutkan dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'hu sa'ya" di saat Nabi Ismail menginjak usia yang bisa diajak usaha, sudah bisa bantu orang tua. Kalau diajak komunikasi sudah mulai nyambung, kalau diajak tukeran apa tuker pendapat sudah mulai nyambung, tak taunya bagaimana falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka hmm. hei anakku aku tadi malam bermimpi disuruh menyembelihmu disuruh menyembelih ka? kamu ingat mimpinya seorang nabi itu adalah wah wahyu Nabi Ismail eh, Nabi Ibrahim malamnya bermimpi disuruh nyembelih Nabi Isma Nabi Ismail tidak ada ujian yang paling dahsyat orang tua kami kecuali ujian yang dirasakan Nabi Ibrahim. Suruh nyembelih anaknya sendiri. Anda bayangkan ini. Hmm? Kalau suruh mengorbankan uang, Bapak Ibu uang bisa dicari. mengorbankan motor, motor bisa dicari. mengorbankan mobil, mobil bisa dicari. Tapi kalau ngorbanin anak itu dari darah daging kita sendiri. Loh ini musibah yang paling dahsyat ini. Ujian yang paling dahsyat ini. Akan tetapi ketahuilah ujian yang dahsyat seperti itu disikapi oleh Nabi Ibrahim dengan ketenangan, dengan hati yang tawakal kepada Allah, keimanan Nabi Ibrahim yang berbicara sehingga di saat Nabi Ibrahim bermimpi untuk disuruh menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim gak panjang-panjang lebar memikir, langsung Nabi Ibrahim mendiskusikan hal tersebut dengan putranya Ismail yang sudah mulai bisa diajak ngobrol. Fandur madataro. Hei anakku yang soleh, mada taro, apa pendapatmu? Abah disuruh menjembelih kamu sama Allah ini. Mada taro, apa pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakan, ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni, engkau akan menemukan aku, insya Allah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Abah kerjakan, abah, abah kerjakan, abah. Coba lihat ayah anak klop. Ayah anak klop patuhnya kepada Allah, kepada Allah. Ayahnya mengutamakan urusan Allah, anaknya juga sama. Makanya kalau bapak ibunya soleh, anaknya soleh. Ya. Kalau bapak ibunya setengah-setengah, anaknya setengah-setengah itu. Ya. Makanya ini yang belum menikah itu yang benar. Ya, nyari jodoh yang benar. Belum menikah sudah melanggar Allah. Ya, apa melanggar Allah? Pacaran, goncengan ke sana kemari. itu doa, ya Allah anak soleh. Soleh dari mana? Wong melanggar Allah kayak gitu. Hah? Gak ada itu. Nah, kalau soleh itu Bapak Ibu ya kayak ini, soleh ini. Hmm. Wong kenalan di pinggir jalan, I love you, I love you. Ya Allah, keturunan yang soleh-soleh ah, dari mana? Keturunan soleh-soleh ah, itu benar caranya. Mohon maaf ini. Ya. Yang sudah telanjur ya sudah biarin, yang telanjur pacaran ya cepet tobat ini. Mohon maaf orang tua kami ya. Saya itu paling keras kalau urusan laki-laki perempuan, Buya itu paling keras. Urusan laki-laki perempuan Buya itu paling keras. Di pesantren beliau itu kalau ada santri putra berani ngomongi santri putri, nggak usah banyak ngomong-ngomong beliau, keluar inti dari pondok. Hmm. Karena banyak musibah ya di sini orang tua kami. Kalau sudah laki-laki sama perempuan itu kenal bukan pada waktunya dan kenalnya bukan bukan dengan cara yang halal banyak musibahnya. Hmm. Ada lagi yang ajib, pengajian sambil pacaran. Loh, ini masuk neraka tapi melalui masjid itu. Ini awas dia. Ya. Ada ini. Jadi goncengan dari sana. Ayo ya, pengajian Buya di majelis apa? al bahja Tangerang, ya. Iya Umi, oh, sudah manggil Umi, padahal <laughs> nggak kawin. <laughs> Iya Umi, Acip Umi neraka maksudnya gitu itu. <laughs> Umi dari mana itu orang? Goncengan orang tua kami. Tapi Acip inilah setan Bapak Ibu. Setan itu akan menjerumuskan manusia. Jangan dikira dari comberan tok enggak. Tempat suci masjid kayak gini akan dimasukkan neraka oleh setan. Ya ini modelnya. Ini. Koyoknya waduh aktif Datangnya awal lagi. Tapi ilmunya nggak manfaat, ya kan? Ngaji berbulan-bulan di Buya masih aja kayak gitu. Kalau manfaat ya cepet nih nikah. Ayo, cepet nih nikah. Sudah jangan kenal apa perempuan bukan pada waktunya. Lo ini Nabi Nabi Ibrahim ini. Karena Nabi Ibrahim adalah orang soleh, istrinya adalah orang soleh. Soleh muncul bibit yang unggul seperti Nabi Ismail. Ya? Kenapa? Pokoknya kalau orang kedua orang tuanya soleh soleha akan muncul anak yang so yang soleh. Tapi kalau ibu bapaknya makanya ini semuanya yang muda mudi ini. Kalau engkau pengen mempunyai keturunan yang soleh, ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, apa pendidikan untuk anakku sebelum anakku lahir? Oh, apa pendidikan untuk anakku sebelum anakku lah lahir? Apa jawaban Sayyidina Umar? milih calon ibunya yang benar. Tuh. Jadi proses pendidikan anak itu bukan di saat nongol. Kalau sudah nongol, Bapak Ibu sudah kasep. Sebelum nongol itu sudah ada pendidikan. Milih ibunya yang ben, benar. Milih bapaknya yang ben, yang benar. Yang sudah kasep istighfar sudah. Minta maaf sama Allah, insya Allah dimaaf, dimaafkan. Nah inilah Coba jawabannya Nabi Ismail tegas, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan menemukan aku dalam keadaan sabar, abah. Hati, nari, hati nurani seorang ayah. Hakikatnya tidak tega, akan tapi itu semuanya dikesampingkan hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ulama membahas Bapak Ibu Hikmah yang bisa diambil apa? Segede apapun masalah yang kau rasakan, itu semuanya akan menjadi kecil kalau hatimu sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masalah sekecil apapun, tapi kalau hatimu nggak sambung kepada Allah akan menjadi gede besar. Hmm. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Sudah masalah segede apapun kalau kita dekat sama Allah gampang. Hmm. Gam, gampang karena Allah yang memberi masalah dan Allah yang memberi jalan keluar. Lah kalau kita jauh dari Allah, ada orang itu Bapak Ibu kalau kena masalah sholat males. Loh, gimana mau selesai? Ngaji males. Hah? Ada mohon maaf, orang Jawa Timur bukan orang sini. Orang orang sini mah soleh-soleha, insya Allah Jawa Timur orang jauh itu. <laughs> Jadi semangat ibadahnya itu kalau tanggal muda. Kalau tanggal tua sudah mulai oleng, haji kok ada orang ibadah kayak gini? Harusnya semakin tanggal tua itu semakin semangat kan ibadahnya kepada Allah. Sudah tanggal tua kena ujian lagi. Anaknya masuk rumah sakit butuh biaya sekian. ya kan Bapak Ibu? Sudah gitu Bapak Ibu su apa? Istrinya juga sakit dioperasi butuh sekian. Ya Allah ini bingung sudah. Hmm. Ketahuilah orang tua kami yang menjadikan penyeimbang di dalam kita mengambil keputusan kedekatan kita kepada Allah. Orang itu kalau hatinya nyambung kepada Allah ada takwa. Dikasih ujian kayak apapun dia akan mengambil keputusan yang bijaksana. Gak sempat melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau di saat mengambil keputusan untuk menyembelih anaknya, ini keputusan yang sangat besar. Akan tapi karena beliau beriman kepada Allah, bagaimana keputusan beliau? Tak obrolkan kepada anakku. Hmm karena anaknya adalah orang soleh juga, maka anaknya pun mendok, mendukung. Makanya kalau hati anda, orang tua kami dekat kepada Allah, dikasih ujian kayak apapun oleh Allah, anda akan mengambil keputusan yang bijaksana karena hati anda sambung kepada Allah, kepada Allah. Tapi kalau hatinya nggak sambung kepada Allah, akan menjadi pengambilan keputusan tidak bijaksana. Kadang malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya gantungkan semuanya permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan penyelesaian dari segala masalah masalah. Kalau urusannya dengan Allah sudah selesai semuanya. Dan memang di dunia ini tempatnya masalah, masalah. Semuanya punya masalah di dunia ini. Semuanya pejabat presiden punya masalah, Pak Camat punya masalah, Bupati punya masalah. Ustadz jangan dikira nggak punya masalah. Ustadz masalahnya juga banyak, Kiai masalahnya banyak. Hanya bedanya kalau ustadz Bapak Ibu kalau kena masalah ya nggak sempat stres gitu saja. <laughs> Kalau ustadz <laughs> karena pikirannya im imbang. Ini kebanyakan orang yang nggak deket sama Allah ini ngambil ngambil jalan pin pintas. Makanya ayo hikmah kita mendengar cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang hatinya sambung kepada Allah, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hikmahnya adalah akan diberi saat kemudahan untuk mengambil keputusan dari urusan ujian tersebut. tersebutlah inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengasah pisau. Ya Allah, ngasah pisau nangis Nabi Ibrahim. Bayangkan, ini pisau untuk dipakai nyembelih anaknya. Jangankan kita suruh nyembelih kayak gitu orang tua kami. Melihat anak kita panis, panas aja bapak ibu makan gak aja. Ya Allah nangisnya gak bisa namanya ibu itu. Melihat anaknya panas. Ayo, ya pak pernah gak ngelihat kalau anak panas itu? Itu sudah kita sholat gak khusus itu. Ya Allah anak panas, bingung dibawa ke rumah sakit, ibunya nangis, apalagi sampai kejang kan gitu. Ini baru panas. Lo ini ngasah pisau untuk membunuh anaknya ini. Anda bayangkan itu. Perasaan ayah seperti apa itu? Hmm? Tetap. Seketika itu, Nabi Ismail alaihissalam ditaruh ada di satu meja, di satu yang lapang, batu, batu, batu yang luas, ditaruh di situ. Kata Nabi Ismail apa? Abah, biar saya abah nggak apa nggak gerak-gerak kenceng abah ikat kaki saya ikat tangan saya abah coba lihat hmm? ikat tangan saya abah ikat kaki saya abah dan abah kalau nggak tega mukaku tutup abah ya Allah orang soleh itu kayak gini ya Ikat abah, tangan kaki saya ikat dan abah kalau nggak tega tutup saja mukaku abah, biar abah nyembelih aku nggak ngelihat mukaku. Akhirnya benar ditutup mukanya Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih. Akan tapi ternyata di saat disembelih itu pisau yang sudah tajam tak kunjung-kunjung bisa memenggal Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya datanglah saat itu kabar dari langit, engkau adalah orang yang benar, engkau adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, digantilah dengan seekor domba. Nabi Ismail tidak jadi tersembelih, yang disembelih adalah seekor dom, seekor domba. Di sini ulama mengambil hikmah jika engkau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah tidak akan mengambil itu korban, akan tapi dikembalikan kepada kamu lebih gede, lebih banyak, lebih bagus, lebih manfaat. Hmm. Asal kita ya yakin. Apapun yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala hakikatnya nggak diambil. Kalau nggak diganti, Allah ngurangi jatah hisapan kita nanti di hari kiamat. Hmm. Contoh ini, ada orang punya motor tiga, kok motornya dicuri orang, dibegal orang. Ingat, Allah nggak bakal ngambil itu motor kecuali Allah akan ganti dengan lebih gede atau lebih banyak lebih ba lebih bagus kalau nggak diganti Allah memperingan hisapan kita nanti di hari kiamat hei yang punya motor tiga berarti hisapan tiga motor itu hmm. punya kulkas lima berarti hisapannya kulkasnya lima hmm. punya ranjang lima di kamar tidurnya itu berarti nanti hisapan di hadapan Allah lima lima punya ri, punya apa lima rumah berarti hisapannya adalah lima lah kalau rumahnya yang ketiga apa kebakaran cuma tinggal dua rumah berarti yang dihisap cuma dua rumah jadi kalau kayak gitu bapak ibu mending dicuri semuanya ya <laughs> enak nggak ada hisapan jadi <laughs> Iya kan? Kalau kalau tahu itu baliknya kepada kita yuk. Mending dicuri semuanya orang tua kami. Awas Bapak Ibu, semuanya nikmat akan ditontot oleh Allah. Yang dikasih gaji setiap bulan berapa juta itu jangan dikira itu nggak dihitung oleh Allah. Dihitung itu. Eh gajimu bulan kemarin kepake apa? Dihitung. Detail hitungannya Allah. Lebih kalah daripada bos kita. Bos jenengan itu. Detail, detail, detail. Jangankan urusan uang itu. Helaian nafas yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ente waktu di sana ente. Menghelai nafas, menghelai nafas tapi kamu mabuk. Awas kamu. Ente di sana menghela nafas, menghela nafas, tapi kamu maksiat terus diungkit-ungkit oleh Allah. Kapan? Nanti di hari kiamat. Akan tapi kalau itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hakikatnya Allah mengurangi jatah hisapan ki, hisapan kita. Hmm. Yang paling terakhir masuk surganya itu sahabat Abdurrahman bin bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf Kenapa? Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya, tapi memang ahli surga. Tapi surganya masih lama. Dihitung dulu kebunnya Abdurrahman bin Auf, kebun kurmanya. Ya kalau kita padi kita kan gitu. Terus apalagi itu rumahnya terus dihitung. Tapi yang melarat langsung. Ya apanya mau dihitung mau melarat makan aja susah. <laughs> Langsung surga kalau kayak gitu. <laughs> ya kan? Mau melarat apa kaya Bapak Ibu? <laughs> Lo bingung ini sudah dikasih <laughs> kasih gambaran kayak gitu masih bingung. Pak mau melarat Pak kaya Pak. <laughs> Masih bingung. Sudah terserah Allah memberi kepada kita. Kalau Allah memberi kita kekayaan ingat. Kaya raya bisa menjadi ahli surga kalau kaya raya untuk umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kaya raya pribadi jangan Arab masuk surga. Korun jadinya nanti. Korun itu gimana? Korun itu kaya raya pribadi bayar zakat gak mau. Orang yatim piatu ngerengek-ngerengek minta infak gak mau. Yuh, kerja susah, enak mau infak. Gak, gak ada. Akhirnya apa? Korun ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi. Korun ini disebutkan setiap tambah hari korun semakin tenggelam. Terus tenggelam, tenggelam, tenggelam, tenggelam terus. Itu mukot mukodimah siksaan sebelum nanti di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kaya raya karena pribadi, awas hati-hati. Tapi kalau kaya raya untuk umat Nabi Muhammad, menyokong dakwah Nabi Muhammad, Ya, ya kan? Menyokong jalan Allah Subhanahu wa taala, ini orang akan masuk surga dengan kekayaannya. Yang miskin sabarlah seperti sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semiskinnya kita tidak semiskin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm? Ayo siapa yang ngomong sekarang miskin? Ayo kita ajak hitung-hitungan dengan miskinnya Nabi Muhammad. Enggak, jauh kita ini. Nabi Muhammad itu orang yang paling miskin. Kenapa? Karena beliau hampir tiga hari enggak pernah makan. Kalau kita gimana? Hmm, setiap hari bu ya. Sudah gitu masih ngomong miskin. Bukan miskin, miskin ini loh hatinya itu yang miskin itu. Nabi Muhammad itu orang tua kami disebutkan lagi sholat berjamaah dengan Sayyidina Umar. Sholat, Allahu Akbar. Setiap Rasulullah ganti apa? Ganti ganti apa, pindah ke, ke, ke, ke rukun yang lain, itu pasti bunyi keretak gitu. Kaget Umar, ya Allah, Rasulullah ini kayaknya sakit, masa tulang-tulangnya bunyi kayak gitu. Kaget kan? Umar ini orang tua kami. Berdiri dari rokok bunyi lagi kledek gitu. Ya Allah kenapa tulangnya Rasulullah? Jadi Umar nggak khusuk ibadahnya. Takut ada apa-apa dengan tubuh Rasulullah karena bunyi terus. Akhirnya setelah selesai sholat, Umar agak sedih mukanya ngadep pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menemukan tadi ya Rasulullah setiap kamu melakukan gerakan sholat, kok ada yang bunyi tulangmu ya Rasulullah? Apakah engkau sakit ya Rasulullah? Tuh. Para sahabat perhatian sekali dengan Rasulullah. Nabi Muhammad tersenyum, bukan Umar, bukan sakit Umar. Lalu apa yang bunyi ya Rasulullah? Sini kamu Umar. Apa? Sarungnya Nabi Muhammad dibuka. Umar ini loh yang bunyi. Tiga batu menganjal di perutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar, aku tiga hari belum makan Umar. Makanya aku ganjal dengan bah, batu. Ini yang menjadikan aku bunyi. Jadi kehidupan Rasulullah seperti itu. Kita beda orang tua kami, kita jauh. Yang dimakan untuk satu bulan aja ada di kulkas kita. ya kan? Sudah gitu kok kita malas malesan ibadah. Mau apa yuk? Hmm? Mau apa orang tua kami? Hmm? Mau apa? Ini. Kita aja ngaji ke sini sudah disiapkan makan sama tim tim Tanggerang itu. Rasulullah coba gimana dakwanya beliau? Rasulullah pernah makan daun orang tua kami. Bukan bu, daun daun di sana di gurun pasir itu jangan dikira daun yang yang apa warna hijau kayak kayak kita ini. Indonesia ini kan makmur. Daunnya itu nggak ada yang kekeringan. Yang dimakan oleh Rasulullah daun yang sudah kering. Pernah Rasulullah dakwah makan daun. Makanya tolong, kalau Anda di saat makan yang enak, orang tua kami sesaat diem Ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah. Minimal seperti itu. Jadi biar ada makna sambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun para tua kami dirasakan bukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Rasulullah itu punya santri, ada namanya ashabu Sufa. ashabu Sufa itu orang yang tinggal hidup di serambi masjid, emperan masjid. Ada 70 orang, 100 orang. Ini dengar ini, kalau orang yang mengatakan pondok itu bid'ah ini loh, dari Rasulullah, dari zaman Rasulullah pondok itu ada. Lah yang tinggal di serambinya Nabi Muhammad apa enggak orang mondok itu? Itu orang mondok itu. 70 orang, 100 orang. Dan itu makannya terserah Rasulullah. Kalau Rasul ada rezeki mereka makan. Kalau enggak ya minum dok. Minum air dok sama kurma. Ini 70 orang. Di antaranya ada Abu Hurairah. Abu Hurai, Hurairah. Abu Hurairah itu orang tua kami orang yang paling cerdas. Abu Hurairah itu. Sampai dapat julukan Al-Muksirin fil hadis. Orang yang paling banyak menghafal hadis ah. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dapat berkah dari Nabi Muhammad. Suatu ketika Abu Hurairah itu menghafal agak susah. Sini Abu Hurairah. Menghafal agak su susah. Dadanya dipegang oleh Nabi Muhammad. Setelah dadanya dipegang, oh enggak ada apapun mudah dihafal. Mudah-mudahan kita kunjung Madinah sebagai tanda ya untuk kelapangan hati kita sehingga kita semuanya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini orang tua kami orangnya kurus, kering kerontang. Sampai disebutkan, Abu Hurairah itu kalau ada angin gede, jatuh, pingsan. Allah, kayak gitu sahabat itu. Hmm? Jatuh, pingsan. Ini Abu Hurairah. Sampai suatu ketika, Abu Hurairah itu lapar sekali orang tua kami. Abu Hurairah lapar sekali. Beliau pura-pura nanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar, masalah Al-Quran ayat sekian, itu maksudnya apa sih Abu Bakar? Maksudnya beliau ngomong kayak gitu itu Bapak Ibu, biar dijawab, diampirin ke rumahnya biar dikasih makan. <laughs> Sampai seperti itu Abu Hurairah. Jadi lapar sekali waktu itu Abu Hurairah itu. Kata Abu Bakar, langsung dijawab di masjid. Wah, Abu Bakar gak, gak tahu maksud saya. <laughs> di, di, dijawab ada di masjid saat itu. Satu ada Umar, ada Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Umar pun nanya, ya Umar, punten e, di Al-Quran ayat sekian itu maksudnya apa sih Umar kan gitu oh duh, duh, duh, duh, jawab juga oh nggak ngerti juga Umar terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad dari kejauhan melihat Abu Hurairah kamu lapar ya coba lihat ini loh sambungnya seorang guru kepada santri tahu keadaan santrinya yang sesungguhnya Itulah guru itu seperti itu, guru itu orang tua kami tahu, ngerti keadaan santrinya itu kayak apa. Ya memang karena beliau adalah nilainya semuanya karena Allah. Di saat Abu Hurairah mau bertanya kepada Rasulullah itu Abu Hurairah sudah ngerti, eh, Rasulullah sudah ngerti, kamu lapar ya Abu Bakar ya. Iya ya Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar orang tua kami. Berapa hari kamu nggak makan, wahai Abu Hurairah? Hampir dua harian ya Rasulullah. Kamu dua hari, aku tiga hari ya sudah. Ayo Bismillah kita keluar. Keluar Nabi Muhammad. Keluar berkunjung ke salah satu seseorang kunjung tak taunya di saat Rasulullah kunjung ke situ ada orang yang ngasih hadiah susu satu gelas susu satu gelas dalam riwayat satu mang satu mangkok susu satu gelas dalam riwayat satu mang satu mangkok ya Rasulullah rezeki antum ya Rasulullah ada orang ngasih hadiah untukmu ya Rasulullah Rasulullah itu mau makan kalau hadiah ya zakat gak mau ya kalau hadiah mah mau. Makanya sebagian ulama mengatakan zakat itu kalau kepada keturunan para nabi ha, haram. Walaupun setelah ditinjau-tinjau karena sekarang harta rampasan gak ada, akhirnya ada mengulama diperbolehkan ahlul bed keturunan Nabi Muhammad SAW untuk diberi zakat. Tapi Rasulullah nggak mau zakat. Rasulullah nggak mau zakat. Rasulullah tuh nggak mau kalau diberi karena kasihan, nggak mau, nggak mau. Ya. Rasulullah itu walaupun lapar, makanya orang tua kami, termasuk sifatnya Nabi Muhammad itu ifah. Ifah itu apa? Memiliki harga diri yang tinggi walaupun beliau lapar tiga hari. Hmm, gak mau minta-minta beliau itu Nabi Muhammad, gak mau. Dan gak pernah muka beliau itu muka sedih, gak mau. Hmm. Ini jatah satu minggu mau habis aja Allah mukanya kusut sekali. <laughs> Iya kan? Sama tetangga itu kok ngelemprek bener. Ada apa kamu mau pinjam uang tahanan? Bukan kelasnya itu bu, kita kelas Nabi Muhammad. Ya? Walaupun kantong kosong tanggal tua Anda jangan ngerengek kepada manusia, tapi ngerengeklah kepada Allah kayak akhlaknya Nabi Muhammad. Muhammad. Nabi Muhammad tiga hari gak makan, gak ada wajah beliau sedih, gak ada. Bahkan banyak orang gak tahu kalau Nabi Muhammad gak makan tiga hari. Kenapa? Karena Nabi Muhammad gak pernah menampakkan kesusahan, kesedihan dalam urusan makan. Gak. Beliau nggak pernah nampakkan seperti itu. Akhirnya dapat satu gelas, dapat satu gelas. Abu Hurairah ada rezeki ini. Apa ya Rasulullah? Halup, halup itu susu. Halup satu gelas. Baik ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Panggil teman-temanmu seratus orang. Kaget Abu Hurairah. Ya Rasulullah. Satu gelas suruh ngambil, suruh manggil seratus orang ini. Ya karena memang diperintah Nabi Muhammad, Abu Hurairah nggak berani ngelawan. Baik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah dipanggil. Di perjalanan itu waduh Abu Hurairah ngomong gimana 100 orang. Kalau hitung-hitungan berhak saya yang lebih berhak kan gitu. Karena saya nemenin Nabi Muhammad, Muhammad. Tapi Abu Hurairah tetap dipanggil semuanya. Dipanggil orang tua kami ternyata yang dikira suruh minum pertama Abu Hurairah bukan. Teman-temannya dulu, saya kasih sini minum minum sampai puas minum kluk kluk abu ya Allah ini habis sudah sih <laughs> ya, ya, ya wajar orang Abu Hurairah manusia orang tua kami wajar ya kan ya itulah ke, si, ke, apa kelemahan manusia itu di situ minum satu orang minum dengan puas gak habis orang tua kami dua orang gak habis sampai seratus orang itu gak habis akhirnya Rasulullah berkata Abu Hurairah siap ya Rasulullah sudah tanggap sekali ini <laughs> ayo kamu minum sekarang minum minum. Yang banyak, minum lagi. Yang banyak, yang puas. Sudah ya Rasulullah nggak kuat perutnya, belum habis. Inilah termasuk mukjizat Nabi Muhammad Yadahu tadhar barakatuhuma fil mataim. Tangannya itu berkah kalau menyentuh makanan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakal kurang kalau tangannya apa makanan dipegang oleh Nabi Muhammad. Muhammad berkah. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mataim wal masyarib. Tangannya membawa berkah kalau menyentuh makanan dan minuman. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling harus kita perhatikan dari itu semuanya. Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling terakhir minum setelah semua santrinya minum. Bu yang baca ini beliau sempat nangis. Ya Allah, kita jauh. Ya kan? Kalau ustadz sekarang, kiai sekarang kan makanannya didulukan kan daripada santrinya. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah makan sisa-sisanya santrinya. Asabusuf, suf, sufahi para ustadz yang punya siswa, punya santri nangis kalau kita dengar cerita ini. Kita masih belum seperti Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik orang tua kami, itu Bapak Ibu itu tentang masalah makna pengorba pengorbanan. Jadi intinya apapun yang dikorbankan untuk Allah tidak bakal hilang. Akan tapi akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik, lebih bagus kalau enggak Allah ingin akan mengurangi jatah hisapan kita di hadapan Allah. Dan perlu diperhatikan lagi, kenapa para kekasih Allah itu kalau diajak berkorban kok cepet, nggak mau pikir-pikir panjang. Satu, karena kekasih Allah itu yakin apapun yang dikorbankan untuk Allah pasti dikembali kembalikan. Jadi ini loh yang menjadikan beliau itu nggak berat. Suruh infak sedekah apapun sudah nggak mikir sudah. Suruh apapun sudah nggak mikir. Sudah kalau untuk Allah agama sok. Abu Bakar bagaimana? Di saat Rasulullah menginformasikan Abu Bakar ada peperangan bagaimana ini Abu Bakar? Ya Rasulullah hartaku semuanya untuk peperangan. Eh, keluargamu bagaimana Abu Bakar? Aku tinggalkan engkau dengan Allah. Lu coba lihat. Abu Bakar itu orang kaya raya Bapak Ibu, tapi dilebur kekayaannya di dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar, Umar ada peperangan Umar, Rasulullah tugasnya menginformasikan. Makanya ustadz itu tugasnya menginfo bukan minta-minta. Wah, ini kalau minta nembak-nembak mah bukan ustadz itu. Gak ada. Ustaz tuh informasikan nih, ada program dakwah nih. Ya kayak guru kita bu ya. Mohon doa, ini ada ini. Ya itulah memang itu tuh. Itu seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan senanglah anda kalau anda termasuk salah satu yang berkiprah di acara tersebut. Ini kiprahnya orang-orang ahli surga seperti kiprahnya para sahabat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo, mudah-mudahan dengan bulan kurban ini dan juga bulan haji ini hati kita tergugah untuk senantiasa berkorban apapun demi Allah, demi jalan Allah, masjid, pesantren, yatim piatu, fakir miskin. Jadikan itu semuanya nanti menjadi perhatian kita di dalam mengorbankan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab sebenarnya saya masih ingin bahas masalah fikih korban sekalian. Karena banyak fikih korban itu salah paham. Tapi waktunya setengah sepuluh, mau dilanjut? Nah, gimana tim mau dilanjut tim? Nah, lanjut, fikih korban simpel kok sepuluh menit selesai. Baik orang tua kami, tolong disimak. Apa yang dinamakan korban? Korban itu adalah menyembelih binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari Idul Adha tanggal 10 sampai hari tasrik. Ya. 10, 11, 12, 13. Nah, ini. Kalau Bapak tanggal 10 belum dapat rezeki, kok dapat rezeki tanggal 12, Anda bisa beli kambing tanggal 12 disembelih tidak masalah. Karena waktunya adalah 4 ha, 4 hari, ya. Jadi, korban adalah menyembelih binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang korban, korbanmu nggak bakal diterima oleh Allah kalau tujuannya bukan karena Allah, yakni mendekatkan di diri. Akan di, akan ditolak oleh Allah kalau korban kita bukan karena Allah. Karena ada cerita. Watlu alaihim naba abnai Adam Hei Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang kedua anak Adam dengan cerita yang benar. Idh kurbanan fatukub bilamin ahadima. Anaknya Nabi Adam, dua-duanya itu mereka berkorban. Fatukub bilamin ahadima aulam yatakabbal minal akhor. Ada sebagian dari mereka yang diterima korbannya, ada yang tidak diterima. Hmm. Korbannya siapa yang nggak diterima? Ko, kobil, karena korbannya tidak ber, bersih. Yang diterima adalah korbannya ha, Habil. Nah, no, ini. Jadi di zaman Nabi Adam itu sudah ada korban Bapak Ibu, tapi yang diterima korbannya Habil. Kenapa? Karena korbannya Kobil panas-panasan. Hmm. Korban bukan karena Allah. Jadi kalau korban bukan karena Allah sudah keluar uang jutaan, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya korban itu adalah menyembelih binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah mulai dari sholat Idul Adha selesai ya sampai nanti ayamu tash tasrik. Binatang ternak itu apa? kambing, sapi, onta, kerbau. Kerbau itu termasuk masuk ya, kerbau. Kambing, sapi, kerbau, sama on, onta masuk. Ini kalau yang melarat nggak bisa korban ya. <laughs> Boleh korban sama ayam. Boleh. Miturut Imam Ibnu Abbas. Oh, ini bagi orang yang melarat ini orang tuanya. Takut gak dapat pahala kur, kurban. Gak apa-apa. Tapi ini gak boleh difatwakan ini. Ya ini barangkali kelasnya melarat boleh kurban sama ayam. Miturut Imam Ibnu Ab, Abbas diceritakan dalam kitab fikih ini. Jadi orang melarat ya kasihan kan orang kaya raya dapat pahala kurban terus kan gitu. Lah orang melarat ingin dapat pahala kurban gimana? Inti punya apa? Ayam sembelih dapat. Miturut siapa? Imam Ibnu Ab, Abbas, beliau ulama besar itu. Setelah itu orang tua kami bilangan kurban. Satu kambing, satu orang. Nggak ada satu kambing, arisan, sepuluh orang gitu, nggak ada itu. Dari mana itu ini? Ya. Kalau satu kambing ya satu oh, satu orang. Kalau onta ya tujuh, sapi tujuh, kerbau tujuh. Tapi kalau kambing nggak bisa. Arisan ustadz, arisan jamaah haji. Keluar satu kambing. Berapa jamaah hajinya? 50 loh. Kok enak bisa nih? Nggak ada itu. Bagaimana kalau gitu? Diniatkan untuk satu orang dulu. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, hukumnya korban itu apa? Hukumnya korban ada tiga. Yang pertama sunnah ainia. Sunnah ainia itu apa? Dianjurkan perorangan untuk mengeluarkan korban jika dia mampu. Contoh, ibu sekarang di keluarga berapa keluarga? Oh lima orang Berarti dianjurkan dikeluarkan satu persatu kalau mam mampu. Tapi kalau mampunya ngeluarkan satu, maka diniatkan untuk kepala rumah tangga dulu. Tahun depan keluar lagi satu kambing diniatkan untuk istri. Sampai lima anak nanti selesai. Nah ini. Loh kalau sudah selesai, apakah sudah nggak perlu korban? Karena ada orang kaya raya pelit. Pak Haji, korban sih. Sudah. Kapan? Tahun 60. Ajib. Korban tahun 60 gimana ini? Belum merdeka Bapak Ibu. Udah merdeka belum? Hah? Ya sudah, ibunya gimana ngomong belum itu? <laughs> ya, coba ada orang pelit. Bu Haji korban, Pak Haji korban sudah kapan? Tahun 82 Haji ini orang pelit bener ini. Makanya dari situ ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu bagaimana? Dianjurkan kalau keluarga sudah mengeluarkan korbannya semuanya, kok masih dapat rezeki? keluarkan diniatkan untuk satu keluarga. Loh, yang pertama sunnah ini, ainia dianjurkan perorangan. Kalau perorangan sudah dikeluarkan semuanya, baru sunnah kifah sunnah kifaya Sunnah kifaya bagaimana? Diniatkan untuk satu keluarga. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu Bapak Ibu ternyata setiap tahun beliau nggak pernah lepas dari kurban. Padahal beliau makan kurang-kurang loh ayo. Hmm? Kita makanan satu bulan ada kok korban pelit ayo. Hmm? Ini Nabi Muhammad tiga hari nggak makan, tapi giliran mau korban, beliau itu pasti ada rezeki, beliau korban. Ya, ini kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah ini. Ya. Terus lagi orang tua kami bisa jadi korban hukumnya wajib. Kapan? Di saat dinadarkan. Nada itu bagaimana? Megang kambing. Ini binatang tak korban. Ken Itu sudah nadar. Walaupun tanpa menyebut nama Allah. Dipegang binatangnya itu nih sapi ini bakal tak kurbankan. Itu sudah nadar. Hmm, ya, sudah nah, sudah nadar. Terus saya tahun depan kalau ada rezeki saya akan berkorban. Oh, dapat arisan, rezeki kan? Wajib korban dia. Sudah nah, sudah nadar. Jadi kalimat nadar tidak harus dengan kalimat all, Allah, ya. Tidak harus dengan kalimat all, Allah lah dari sini orang tua kami. Terus setelah itu Bapak Ibu syarat binatang kurban. Syarat binatang kurban ada empat. Yang pertama binatang ternak tadi itu ya. Binatang ternak tadi kambing, sapi, onta atau ker, kerbau. Yang kedua mencapai usia yang layak untuk disembelih. Mencapai usia yang layak untuk disembel, disembelih. Kalau domba, oh ya domba nggak nggak dimasukkan domba masuk itu. Domba, domba itu usia 6 bulan, 7 bulan, itu layak. Kalau kambing satu tahun, kalau sapi dua tahun, kalau onta lima tahun. Jadi syarat yang kedua dari binatang korban itu korbannya e, binatang tersebut nyampe kepada usia yang layak untuk disembel, disembelih. Domba enam bulan, tujuh bulan. Kalau kambing satu tahun. Kalau sapi dua tahun. Kalau onta lima tahun. Hmm. Enak kalau belajar fikih sama Buya itu praktis, dipraktisin semuanya ini. Ini padahal kalau dibaca orang tua kami, wah ini hampir satu kitab itu. Ya, tapi di, ya sama Buya ya di, di, di, di, itu kan dipraktiskan sama beliau. Setelah itu syarat yang ketiga tidak adanya cacat yang menjadikan jatah dimakan berkurang. Ya, tidak adanya ca, cacat apa? Tidak boleh berpenyakitan gatel-gatelan kambingnya atau kalau enggak mohon maaf picek ya buta sebelah enggak boleh atau kakinya pincang ya kan kakinya pincang kok nggak boleh urus kering kerontang ini nggak boleh ini ya pokoknya nggak boleh yang berpenyakit atau cacat dan ternyata setelah ditengok kenapa kok nggak boleh cacat ini ternyata ujung-ujungnya cacat itu semuanya berpengaruh kepada urusan makan itu binatang coba yang matanya satu itu gimana itu kalau makan itu otomatis kalah sama temennya yang matanya dua iya kan Akhirnya apa? Karena kalah, lapar, sering lapar, akhirnya aku kurus. Yang gatel-gatel sama. Yang gatel-gatel itu kalau makan dia nggak konsentrasi. Makan sedikit, <laughs> garuk-garuk. Loh, ulama itu cerdas orang tua kami ya. Ulama cerdas, ini bukan guyonan, ulama itu cerdas. Jadi penyakit itu semuanya menjadikan berpengaruh kepada urusan binatang tersebut. Makanya jangan dikorbankan. Ya, ngasih kepada Allah kok cacat-cacat gimana ini? Atau pincang. Kalau pincang kalau pincang gimana? Ya pincang kalau pincang ya lari sama temennya kalah dong. <laughs> kalau rebutan makan kan kan. Loh ini semuanya pengaruhnya kepada urusan ma, urusan makan. Ini disebutkan di kitab fikih ya. Baik itu yang ketiga. Yang keempat yang keempat niat menyembelih. Nah, syaratnya adalah niat menyembel menyembelih ini syaratnya kurban. Nah, dan sekarang yang terakhir, kesalahpahaman di dalam kurban. Nah, ini kesalahpahaman di dalam kurban yang pertama kurbannya harus jantan. Ini dari mana ini? Hmm, ya. Boleh ibu kambing betina boleh, yang penting gemuk ya, gemuk seger buger sudahlah ya. Jadi yang penting layak untuk disembelih. Enggak harus jantan. Ini enggak tahu pemahaman dari mana. Katanya harus jan, jantan enggak. Mau betina mau jantan boleh, karena syaratnya tidak boleh ada yang cacat. Jadi mau betina jantan boleh. Nah ini kesalahpahaman di kampung. Ini yang pertama. Yang kedua, katanya yang berkorban nggak boleh makan. Lu kasihan dong. Tetangga pada nyati dia yang nggak boleh <clears throat> makan. Ini dari mana itu? Memang orang awam tuh macam-macam Bapak Ibu. <laughs> Boleh makan sok, nggak apa-apa. Mau nggak dibagikan ke orang nggak apa-apa. Dimakan dihabis sendiri nggak apa-apa. Tidak boleh makan kalau niatnya nadar. Loh, yang bernadar nggak boleh makan. Yang tadi ngomong setahun depan kalau saya dapat rezeki saya akan mengeluarkan kur kurban. Lo ini nggak boleh makan. Kenapa? Karena kurbannya menjadi wajib. Kalau wajib ya wajib diberikan kepada orang. Nah kalau nadar nggak boleh ma makan. Kalau nggak nadar boleh. Bahkan anjurannya kalau kurban dibagi tiga ya anjurannya kurban dibagi tiga, sepertiga dimasak sendiri untuk keluarga anak kita. Nah, sepertiga dimasak untuk ngundang tamu-tamu. Sepertiga dibagi mentah ke fakir miskin. Lu anjurannya dibagi tiga. Ya, di dalam kurban anjurannya dibagi ti, dibagi tiga. Itu yang kedua. Yang kedua. Kesalahpahaman yang ketiga, kurban dikalengin. Iya kan? Ada nggak kurban dikornetin? Lu ini memang nggak tahu ide ilmu dari mana itu. Ayo coba Bapak Ibu. Masyarakat Tangerang ini berapa orang? Ayo. Yang korban bisa dihitung dengan jari. Sudah gitu mau dikalengin, dikirim ke tempat yang lain. Ini gimana yuk? Wong melayani warga Tanggerang aja nggak telar, Iya kan? Lah kok dikirim ke tempat lain? Ini nggak boleh, haram. Bahkan kalau melewati dari pembagian batas ayam mutasrek haram, nggak boleh. Karena kan waktu pembagi waktu membagikan itu nggak boleh sampai kelewat tanggal 13 Dzulhijjah. Lah kalau dikalengin bisa itu kelewat perjalanan dikirim ke sana jauh, Oh, ini nggak boleh haram. Atau menjadikan orang-orang setempat nggak kebagian ini juga nggak ben, nggak bener, nggak tahu ini ilmu dari mana ini. Ada. Yang boleh dikalengin itu di sana, di Saudi. Iya kan? Di Mekah sana yang daging memang melimpah ruah. Wong di sana itu orang jadi gini Bapak Ibu, di Timur Tengah itu hampir setiap rumah itu berkorban. Nggak kayak kita, kita kan Katanya seribu yang kurban sepuluh orang. Lu sudah gitu dikalengin. Mau dibawa kemana itu ayo? Nggak ada kayak gitu. Makanya VK itu harus VK bener. Jangan asal-asalan pakai otak. Ini kan katanya mau gaya. Oh ini harus sudah mulai pikirannya harus bener. Maju. Jadi waktunya dikalengin. Kalengin gimana? Itu mengeluarkan dari syariat itu. Nggak boleh ya. Nah ini itu yang. Jadi di Mekah nggak masalah. Karena di Mekah itu Bapak Ibu hampir setiap orang korban. Di Mekah itu. Sampai guru kami pernah cerita Buya itu. Buya pernah katanya Idul Adha di Yaman. Idul Adha dia di Yaman. Nanti tak kirim daging katanya, kata temennya. Ibu kalau dijanjin orang dikirim daging ya kira-kira paling banyak kan satu kilo ya. Iya kan? Gak mungkin satu ton kan gak mungkin. Paling banyak satu kilo. Eh tak aja guru kami dikirim dua paha. Artinya apa? Jadi orang di sana itu memang korban itu mengeluarkan semuanya. Loh kalau kayak gitu mungkin dikornetin, dikalengin. Kenapa? Karena memang banyaknya lebihan dari daging kor korban. Ini kalau nggak dimaksimalkan bau berpenyakit. Penyakit akhirnya dikalengin, dikirim ke Afrika, dikirim yang sering kelaparan sana. Loh ini nggak masalah. Kalau di Mekah nggak masalah, tapi kalau di Indonesia nggak ya nggak bisa itu nggak bisa dipraktekkan di sini lah itu itu kesalahpahaman yang ketiga terus yang ke kesalahpahaman yang keempat kesalahpahaman yang keempat apa daging kurban dijadikan ongkos penyembelian haram nggak boleh kulitnya dijadikan ongkos penyembelian haram nggak boleh kepalanya dijadikan ongkos penyembelian nggak boleh semuanya itu dibagikan nggak boleh dijadikan ongkos jadi pejagal itu dibayar nggak boleh dagingnya ini dengkilnya kakinya nggak boleh satu dibagi apa dijadikan untuk ong ongkos. Boleh dijadikan ongkos kalau jatah bapak. Contoh, bapak dapat kepala. Bapak nggak mau sudah ini inti buat inti nih biaya ongkosnya itu hak bapak. Tapi kalau belum dibagi nggak boleh asal-asal ngambil kayak gitu. Tapi di masyarakat kejadiannya gimana? Pokoknya pejagal itu kalau sudah korban bawa sak karung, iya kan? Ngambilin kulit sama kepa kepala haram nggak boleh itu. Loh ini banyak kesalahpahaman di masyarakat. Makanya tolong panitia kurban yang amanah. Nggak boleh. Mending ngomongnya Pak Bejagal, satu kambing kalau nyembelih berapa? Langsung gitu. Kecuali kalau sudah menjadi haknya panitia. Panitia kan dapat. Loh kalau panitia dapat nanti kulit, dapat kepala, mau dikasihkan ke bejagal nggak apa-apa karena itu hak panitia. Tapi kalau belum dibagi nggak boleh comot-comot kayak gitu. Lah kalau comot-comot kayak gitu kan habis nanti. Ada orang datang nih saya ngambil gini, anak bilang ah, gimana mau dibagi ayo nanti nggak boleh itu hukumnya ha, haram. Wallahu a'lam bissawab. Cukup barangkali ada yang mau ditanyakan. Syukron kasiron kami ucapkan kepada Ustaz Syaf Abu Hanifah atas pemaparan ilmunya dan baik kita menginjak ke season berikutnya yaitu tanya jawab mungkin dari bapak atau ibu ada yang ingin bertanya kami persilahkan uh, dimulai dari eh, bapak-bapak. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi begini Ustadz, bagaimana hukumnya bagi yang berkurban dan menghadiahkan pahala kurbannya itu buat yang sudah meninggal? Terima kasih itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya sekalian. Mungkin yang lainnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, katanya kalau kita belum ikrah, boleh berkurban apa benar atau kalau kita belum AKK, AKK, nggak boleh berkorban apa benar atau salah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Enggak ibu-ibu. Tuh ibu-ibunya. Ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustadz, saya ada niat ingin berkurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Uh, saya sudah berkurban. Itu bagaimana? Apakah saya berkurban atas nama saya diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal apa memang khusus untuk orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup. Baik, cukup ya. Baik, pertanyaan pertama adalah ihda usawab. Memberikan pahala hadiah kepada orang yang meninggal itu nyampe atau tidak? Ini sekalian sangkut pautnya dengan orang yang kemarin mengatakan menghadiahkan Fatihah kepada orang yang mati nggak nyampe, ya, kan gitu. uang tugasnya shooting malah jadi kiai, ini kan musibah ini ya. Jadi ngomong kan asal-asal itu ya. Untung minta maaf ya. Didoakan semuanya orang pernah kepleset, semuanya orang orang pernah bersah, bersalah. Akan tapi sebaik-baiknya yang bersalah adalah cepet to tobat ing insyaf. Ihda usawab menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal nyampe ataukah tidak. Apakah itu pahala kurban ataukah pahala membaca Al-Quran ataukah pahala ing, infak sedekah. Jadi ini lebih umum kan gitu. Kalau anda ingin menjawab, tanyakan kepada para ulama empat madhab itu. Bagaimana pendapatnya ulama empat madhab? Jumhur ulama sepakat memberikan hadiah kepada orang yang meninggal nyampe hadiah pahala. Jumhur ulama. Siapa jumhur ulama itu? Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, kecuali miturut Imam Syafi'i itu. Hmm. Metode Imam Syafi'i nggak nyampe, tapi kalimat nggak nyampe ini dijelaskan oleh santrinya Imam Syafi'i kayak Imam Mundir, Imam Muzani, beliau mengatakan maksud dari guruku nggak nyampe kalau nggak diniatkan untuk orang yang meninggal. Jadi gelendem, hmm, baca ayat, nggak niat apa-apa kan gitu loh itu nggak nyampe tapi kalau diniatkan aku baca yasin untuk keluarga aku yang meninggal nyampe jadi kalau gitu jumur ulama empat ulama mengatakan nyampe dalilnya hei mau nanya dalil ente sama Imam Syafi'i apanya kan gitu mau nanya dalil iya kan Arba'in Nawawi ngafal 40 hadis saja kelenger juz amma nggak hafal ngomong dalil ajib ini orang ini ya ya Dalil dari mana? Ngomong juz amma gak hafal. Imam Syafi'i hafal Al-Quran, Imam Ahmad hafal Al-Quran. Kan gitu. Kalau urusan dalil beliau pakarnya. Karena gini, mukoddimah seseorang menjadi imam. Mukoddimahnya loh ini. Belum, kalau mukoddimah itu berarti DP. Mohon maaf ya, DP. Jadi DP kalau mau masuk masuk apa universitas itu apa kan gitu. Loh ini loh, mukoddimah orang tuh masuk dunia imam, imam mujtahid nanti boleh memberikan fatwa minimal hafal 30 ribu hadis. Loh, ayo masih mau sombong sama Imam Syafi'i Imam Malik. Mukodimah, mukodimah mau jadi imam, ya itu mukodimahnya 30 ribu hadis harus hafal. Ini mukodimahnya Bapak Ibu. Makanya jangan ngomong dalil. Kalau ulama dahulu, kalau anak-anak dikit-dikit ngomong dalil itu ditempeleng itu. Sok pinter kamu itu. Wong Arba'in Nawawi gak hafal kan gitu. Tapi iya memang nanti ada dalilnya iya. Tapi dalil itu orang tua kami duduk ilmiah. Ada semuanya jangan dikira gak ada. Kan gitu. Kenapa ini kami sampaikan seperti ini? Karena biar gampang. Sudah paling enak itu kalau jenengan mau nyampaikan jangan sok keminter. Lihat ulama bagaimana. Gitu tok. Itu bukan kata saya, bukan kata Buya, tapi kata ula, ulama. Siapa ulamanya? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah yang mereka tidak diragukan lagi keilmuan keilmuannya lah ini. Lewung ini baca Al-Quran belum bisa ngomong gak nyampe dari mana. <laughs> ya sudah loh namanya orang kepleset. Jadi intinya adalah ini yang mengatakan bukankah kami tapi empat ulama ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan nyam nyampe asal diniatkan kepada orang yang meninggal. Sedangkan doa doa tahlil tahlil itu Bapak Ibu itu kan baca dikir diniatkan untuk orang mati. Itu di doanya jelas. Hadiatan wasilah. Ini kami jadikan hadiah. Hmm. Menjadikan wasilah untuk si mayit diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Andaikan nggak ngelakuin seperti itu pun nggak masalah. Ya, barangkali ada orang nggak sih ngapain sih kayak gitu kayak gitu. Urusan pahala dia kan urusan pahala dia waktu hidup. Nggak nggak perlu saya nggak masalah. Anda nggak mau memberikan hadiah pun nggak masalah. Tapi yang benar yang nggak benar itu apa? Nyaci maki, nyalain orang yang melakukan. Loh itu nggak bener kalau nyaci maki disepakati oleh para ulama dosa, ibu bapak ibu kan gitu. Nah ini coba, dia menyampaikan di televisi, nggak nyampe itu bid'ah. Berapa ribu orang di Indonesia tersakiti? Ayo. Itu untung dia megang media. Kalau nggak megang media, ya dia harus setiap kota minta maaf. Berapa juta nanti dia keliling itu? Ayo. Untung itu minta maaf di televisi. Kenapa? Karena dia nyakiti orang. Loh, itu orang-orang di kampung masa tersakiti. Ya Allah, ngirim fatihah dikira Bid'ah, bid'ah dari mana? Enggak itu semuanya ah, semuanya ada, ada orang tua kami. Ada apa? Ada, ada dalilnya semuanya adalah ada orang tua kami dan intinya adalah kami sampaikan itu pendapatnya ulah ulama. Kalau urusan dalil-dalil kita sudahlah tawaduk saja. Nanti duduk berduaan ayo tak kasih dalil. Ya kan gitu. Ini ya, yang pertama wallahu a'lam Terus yang kedua apa tadi? E, didahulukan mana, korban atau akekah? Ya kan? Ketahuilah akekah itu Ah, ah, eh, mengeluarkan binatang untuk disembelih bagi orang tua kepada anaknya di saat anaknya baru lahir di usia tujuh hari sampai empat puluh hari sampai sebelum bal balik. Kesunahannya bagi siapa? Bagi orang tua. Hmm, bagi orang tu, orang tua. Jadi intinya sekarang kalau orang tersebut sudah balik, mana didahulukan? Akeka atau kurban? Didahulukan kurban jika dia belum kurban. Kenapa? Karena dia sudah gede. Tapi kalau masih kecil belum balik, diutamakan ake, akeka. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bapak kalau belum korban, kok punya kesempatan, ada rezeki. Mana yang kita dahulukan? Korban dulu. Karena bapak sudah sudah bal balik dan juga akeka itu kesunahan bagi orang tua kita bukan bagi diri kita sendiri, tapi kita boleh mengakain diri kita sendiri tidak masalah setelah kurban dikeluar keluarkan karena hukumnya kurban jelas sunnah ainiyah dan sunnah kifah kifaya. Tapi kalau akekah hukumnya sunnah tok. Hmm. Kalau kurban sunnah ainiyah, sunnah kifah, kifaya, nilainya lebih gede. Hanya saja kalau anak kecil belum balik diutamakan akekah do, dulu tapi kalau sudah balik diutamakan kurban wallahu alam bisawab adapun yang selanjutnya saya mau mengeluarkan kurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Bagaimana Pak Ustadz? Ibu tidak dianjurkan. Orang kalau sudah meninggal gak usah dikeluarkan kurbannya. Kecuali wasiat. Ya, wasi, wasiat. Contoh, nak, abah belum kurban. Mudah-mudahan abah ada rezeki ya nak. Atau inti dapat rezeki, belikan kurban ya. Hmm. Eh, tak tanya setelah itu dua hari mening, meninggal. Berarti wasi, wasiat. Loh, kalau wasiat menjadi harus untuk dibelikan kor korban dengan syarat tidak lebih dari satu per tiga harta si mayit. Jadi uangnya nanti diambilkan dari harta mayit. Harta peninggalan may, mayit tidak boleh lebih dari satu per, ti, satu per tiga. Kalau lebih dari satu per tiga harus minta izin sama ahli waris yang lainnya. Sama anak-anaknya yang lainnya. Jadi kalau orang sudah meninggal tidak dianjurkan dikeluarkan korbannya. Kalau dikeluarkan korban jatuhnya bukan korban tapi infak sedekah biasa. Ya, kayak infak uang atau infak sedah daging, sedekah daging, bukan jatuh kur, kurban. Kenapa kok seperti itu? Yang punya hutang sholat saja Bapak Ibu ini ya, yang punya hutang sholat, orang kalau mati punya hutang sholat, pendapat yang paling diutamakan, pendapat yang kokoh, tidak wajib kodok, tidak wajib bayar fidyah. Nah, ini, apalagi yang ini kurban sun, sunnah. Wong yang sholat saja, pendapat yang utama, kalau ada orang punya hutang sholat, nggak wajib kodok, nggak wajib fit, ya. Walaupun ada beberapa pendapat, kan ada empat pendapat. Orang kalau meninggalkan sholat, punya hutang sholat, ada empat pendapat. Pendapat yang pertama, nggak wajib kodok, nggak wajib bayar fit, ya. Pendapat yang kedua, wajib kodok. Ini yang dilakukan oleh Imam Subuki. Pendapat yang ketiga, bayar fit, ya. Pendapat yang keempat, kodok dan fit, ya. Intinya ya tergantung bakti kita kepada orang tua. Masa anaknya jadi kontraktor, bapak ibunya kemarin sakit, sampai ninggalkan sholat, infak untuk orang tua aja kok pelit loh. Ini kan keterlaluan. Ini menunjukkan baktinya aku kurang. Jadi urusan eh, apa kodok dan fitnya itu itu urusan baktinya anak kepada orang tua orang tua akan tetapi pada intinya pendapat yang dikokokkan kalau meninggalkan sholat nggak wajib kodok nggak wajib fit fidyah begitu juga yang kurban apalagi kurban sun sunnah wallahu a'lam bisawab cukup ada lagi cukup kalau ada lagi nggak apa-apa ada lagi Jam Bapak. 10 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hipni, jamaah dari Masjid Jami Al Wahab, eh, Kelurahan Petir, Kampung Cantiga. Adapun yang saya tanyakan Bapak Ustaz eh, pada bulan ini banyak yang menunaikan berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tentunya harapan dan tujuan orang yang menunaikan ibadah e, haji adalah menginginkan tercapainya haji yang mabrur. Kemudian tentunya dengan haji yang mabrur itu apa yang diharapkan adalah semata-mata hanya mengharapkan surganya Allah, mengharapkan surgawi. Namun ngetren pada zaman sekarang ini banyak yang berangkat haji itu karena malu dilihat tetangga hartanya banyak katakanlah dia sudah sangat kaya namun tidak pernah berangkat haji kemudian juga ada yang masalah untuk peningkatan status sosial Pak Ustadz banyak yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan supaya dia dipilih untuk meyakinkan masyarakat dengan gelar haji, kemudian juga mungkin orang yang telah diangkat, ditunjuk, diamanahkan untuk menjadi pejabat di pemerintahan, baik lurah sampai dengan tingkat gubernur itu menginginkan embel-embel haji itu supaya dipercaya oleh masyarakat. Nah untuk yang demikian ini Pak Haji, Pak, Ustadz, apakah hajinya akan diterima oleh Allah. Baik, baik, baik. Dan apakah seterusnya, bla-blanya seterusnya bagaimana? Baik. Saya minta penjelasan dari Bapak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup, cukup Baik, untuk menjadi haji yang mabrur, pertama syaratnya ditata niat amal ibadah itu tidak tidak akan diterima oleh Allah jika niatnya bukan karena Allah. Ayak sidabiha wajhallah. Termasuk syarat diterimanya amal ibadah kita. Jangan pernah melakukan amal ibadah apapun kecuali karena Allah. Kalau haji panas-panasan dengan tetangga, jangan diarep hajinya mabrur. Atau predikat haji dicari untuk mencari keuntungan dunia jabatan atau apa. Jangan diarep. Anda melakukan haji harapannya satu. Dapat ridho Allah masuk surga sudah. Hmm. Kalau orang itu dapat ridho Allah masuk surga, akan dipermudah urusan dunia, dunianya. Makanya dari sini syarat untuk mendapatkan haji mabrur yang pertama karena Allah. Ini sudah. Bukan panas-panasan kayak tadi itu ya harta melimpah ruah ini kayak gini enggak semuanya karena Allah makanya saya tadi berkata yang haji bukan karena rindu kepada Allah hajinya hawa nafsu lah kalau hawa nafsu ya enggak bakal dapat pahala sehingga Buya itu pernah ngomong ada orang masuk neraka melalui Masjidil Haram masuk neraka melalui ziarah dengan Nabi Muhammad ya tadi hajinya bukan karena Allah tapi biasanya Bapak Ibu orang kalau pertama berangkat Niatnya karena Allah. Sejeleknya, sejelek siapapun dia. Kalau mau berangkat ya Allah ingat Ka'bah, tawaf, wukuf itu terus. Tapi yang pulang ini musibah. Pulang waduh beda. Tetangga pada kumpul ini. Tangan saya dicium bolak-balik ini. Ya kan? Nah ini sudah mulai. Ya kan? Dan sudah di undangan saya ada hajanya nanti. Yang bapaknya ada haji, hajinya. Ajib Rukun Islam ada berapa? Li. Di antaranya haj. So. Puah. Za. Syaha. Kenapa kalau sholat gak ada S-nya? Bu. Ada tak? S. Sumita. Gak ada. Kenapa yang ada kok haja sumita? Hmm, ini. Setan ini pinter di sini. Setan tuh nggak mau ada orang masuk surga gara-gara haji. Makanya urusan tulisan kadang ribut. 35 hmm. juta, lupa nggak ditulis lu Ini. Udah oh, terus mau apa kalau hajinya kayak gitu? Sudah gitu nanti beda orang tua kami. Beda apa? Kumpulnya nggak mau. Apa itu? Mas jamaah majelis di Tangerang itu. Bukan jamaah haji. Enggak, saya kan haji. Jadi nggak mau kumpul sama orang biasa, Ibu. Pengennya sama jamaah haji. Ini niatnya bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah capek, sudah keluar uang 35 juta masuk neraka. neraka. Hmm. Ada lagi yang parah Bapak Ibu. Setiap tahun haji. haji. Karena setiap tahun haji Bapak Ibu jamaahnya kan banyak. Iya kan? Hei, pembantuku, tolong ambil gelas tahun haji 84. Loh, ada tahunnya. <laughs> Aduh, orang itu pinter Bapak Ibu ya tolong nanti nyediain apa eh, teh pakai gelas yang tahun haji 84 berarti ada 83 ada 85 ya Allah pinter setan itu kalau mau merusak amal seseorang makanya sudah itu rahasia amal ibadah anda dengan Allah makanya sudah niatnya karena Allah tapi sisi lain ingat ini ilmu untuk diri kita sendiri bukan ilmu menilai orang lah orang lain nggak boleh kalau kita menilai orang lain kita seudon dong ini ilmu untuk diri kita sendiri untuk merangi diri kita sendiri walaupun ada orang ngomong kayak gitu nggak waduh ini orang model bener nggak ikhlas nggak boleh kayak gitu bisa jadi memang dia ngomong kayak gitu sengaja merangin ri ria. Jadi ilmu ini untuk diri kita sendiri bukan menilai orang. Orang terserah mau apapun terserah. Ya kan? Ada orang infak minta diinfokan setiap hari Jumat, iya kan? Lah kalau hitung-hitungan kita seudon apa? Ya Allah 500 ribu aja diinfokan. Setiap Jumat sampai 4, 4 Jumat. Pak Haji ini infak 500 ribu. Al-Fatihah. Jumat ke depan lagi. Pak Haji 500 ribu. Al-Fatihah. Sampai satu bulan. Hei, kamu yang dengar gak boleh seudon. Ya. inti gak infak seudon lagi. Parah ini labannya kan. Iya kan? Oh nggak infak seudah lagi dapat apa kita ini? Enggak, Yang dengar enggak boleh. Bisa jadi dia memerangi ri, riak seperti yang disampaikan guru kami. Memang diinformasikan setiap hari Jumat 500, tapi yang 9 juta 500 nggak minta diinformasikan. Ayo coba. Hmm. Dia informasinya cuma 500, tak taunya dia infak 10 juta, 9 juta 500 nggak diinformasikan. Jadi dia belajar ikh, ikhlas. Kita yang ngenes, nyungsep. Iya kan? <laughs> Sudah nggak infak, suudon jelek prasangka sama oh, orang sudah. Jadi itu semuanya ilmu untuk diri kita sendiri, sendiri bukan menilai orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا ولا تؤذبنا وانصرنا ولا تحذلنا وعافنا ولا تمرتنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا الله kami yang berkumpul di rumahmu ini ya Allah kami adalah hamba-hambamu yang rindu kunjung Mekah ya Allah maka permudah kami semuanya untuk ziarah Mekah ya Allah Permudah kami semuanya untuk ziarah Mekah dengan kekuasaanmu ya Allah. Hati kami rindu ya Allah ingin tawaf di hadapan Ka'bah. Permudah ya Allah. Hati ini rindu ya Allah ingin mencium hajar aswad Permudah ya Allah Hati ini ya Allah rindu ingin doa di hadapan multazam permudah ya Allah. Dan hati ini rindu ya Allah setiap saat ingin minum air zam-zam, permudah ya Allah. Dan hati ini pula rindu ingin mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Hati ini rindu ya Allah pengen doa di Raudho. Satu taman dari taman-taman surga antara mimbar kekasihmu Nabi Muhammad dan rumahnya adalah satu taman-taman dari surga. Maka permudah kami semuanya ziarah Mekah dan Madinah. Permudah kami semuanya ziarah Mekah dan Madinah. Permudah kami semuanya ya Allah ziarah Mekah dan Madinah. Untuk menjadi pengobat kerinduan kami kepadamu ya Allah. Dan pengobat kerinduan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jika tahun ini kami belum bisa berangkat maka permuda tahun depan ya Allah. Jika tahun depan pun kami tidak bisa berangkat permuda tahun lagi ya Allah. Jangan sampai seumur hidup kami ya Allah tidak bisa melihat Ka'bah. Jangan sampai seumur hidup ya Allah kami tidak mengucap bisa mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka berangkatkan kami semuanya ya Allah. Berangkatkan kami semuanya menuju sana ya Allah. Dan yang sudah engkau berangkatkan dari saudara-saudari kami. Jadikan beliau-beliau mendapatkan mendapatkan haji yang mabrur. Permudah urusan ibadahnya di sana ya Allah. Permudah urusan wukufnya, tawafnya, balang jumrah, ziarah ke makam kekasihmu Nabi Muhammad. Permudah urusan ibadah mereka ya Allah dan beri mereka kesehatan panjang umur di sana ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah yang sudah berangkat haji ke sana ya Allah jadikan hajinya adalah haji peluburan dosa-dosa ya Allah haji pengangkatan derajat ya Allah haji pemberian pahala di hadapanmu ya Allah. Sungguh kami tidak ridho jika ada orang yang berangkat ke sana hajinya tidak kau terima. Jangan ya Allah. Jangan ya Allah. Maka permudah ya Allah haji siapapun yang menuju sana untuk menemukan haji yang mabrur haji yang mabrur ya Allah. Begitu juga kami ya Allah jadikan kami ya Allah calon-calon haji yang mabrur, calon-calon jamaah umroh yang kau terima ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak teledor ya Allah. Dengan urusan harta kami sering teledor. Kami ada pelit ya Allah, kami ada kikir ya Allah. Kadang urusan berjuang di jalanmu ya Allah, kami masih susah mengeluarkan ya Allah. Badal harta darimu, nikmat semuanya ini darimu ya Allah. Urusan dunia ini semuanya darimu ya Allah. Akan tetapi kami masih memiliki sifat kikir dan pelit ya Allah. Kadang kami masih hitung-hitungan jika dipakai berjuang di jalanmu. Kami ingin mulia seperti Nabi Ibrahim ya Allah yang beliau rela mengorbankan apapun untukmu ya Allah maka permudah kami semuanya yang duduk di tempat ini menjadi hamba-hambamu yang rela mengorbankan apapun untuk kedekatan diri kepadamu ya Allah jadikan kami rela mengorbankan waktu malam kami untuk bangun malam di hadapanmu ya Allah yang belum pernah bangun malam ya Allah jadikan malam ini ia bangun malam ya Allah rela mengorbankan waktunya di malam hari untuk mendekatkan diri kepadamu membaca Al-Quran di malam hari bangun malam sholat tahajud tahajud, membaca istighfar di malam hari ya Allah dan permudah bagi kami ya Allah untuk mengorbankan waktu pagi kami, waktu subuh ya Allah sehingga kami rela menuju masjid salat berjamaah, rela menuju masjid salat berjamaah ya Allah. Jadikan apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah, rela kami korbankan untukMu ya Allah. Ataukah itu keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak kami seperti Nabi Ismail ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah seperti Nabi Ismail Ismail yang rela dikorbankan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah keteledoran kami ya Allah. Urusan solat kami kurang khusyuk ya Allah ampunilah. Baca Al-Quran kami jarang ampunilah ya Allah. Kemaksiatan hampir setiap hari ya Allah. Mata ini engkau lebih tahu lebih banyak dipakai apa engkau lebih tahu ampunilah. Mulut ini ya Allah lebih banyak dipakai apa ngomong apa engkau lebih tahu ampunilah. Telinga ini ya Allah sering dipakai dengar apa engkau lebih tahu maka ampunilah ya Allah. ampunilah dosa kami semuanya ya Allah yang mendengarkan suara ini yang duduk di tempat ini jangan kau tinggal satu pun kecuali pulang mendapat pengampunanmu ya Allah pulang mendapatkan pengampunanmu ya Allah pulang mendapatkan pengampunanmu ya Allah dan kami pun rindu ya Allah pengampunan pun nyampe kepada orang tua kami ya Allah ya Allah orang tua kami yang sudah mulai sepuh ya Allah bimbing beliau-beliau untuk mendapatkan pengampunanmu Oh. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Jika orang tua kami nanti nyampe untuk meninggalkan dunia, maka kami mohon ya Allah jadikan orang tua kami meninggal dalam keadaan khusnul khatimah, meninggal dalam keadaan mendapatkan pengampunanMu, ya Allah dan kami pun memohon ya Allah ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Istri kami ya Allah. Yang capek ngurus kami para suami Ampunilah ya Allah Ampunilah ya Allah Jadikan istri kami ya Allah istri yang soleha Jadikan istri kami ya Allah Kelak menjadi bidadari-bidadari di surgamu ya Allah Maka ampunilah dosa istri kami ya Allah Begitu juga kami para suami ya Allah Ampunilah dosa kami Kami para suami sering teledor ya Allah Bimbing suami istri kami kami kurang amanah Bimbing istri kami kami belum bisa ya Allah. Ya Allah, keteledoran dalam istri kami tentunya akan dibebankan kepada para suami. Maka kami mohon ampunanmu ya Allah. Kami para suami ampunilah keteledoran di dalam mendidik istri kami. Mendidik anak-anak kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah para suami. Dan ampunilah anak-anak kami ya Allah. Ampunilah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jikalau malam hari ini ada keluarga kami yang belum datang ke tempat ini, maka kami mohon keberkahan majelis ini ya Allah sampaikan kepada keluarga kami yang kami tinggal ya Allah. Barangkali ada istri kami tidak ngikut ke tempat ini, ataukah suami kami nggak ngikut ke tempat ini, tapi kami mohon beri keberkahan kepada keluarga kami ya Allah, keberkahan majelis, keberkahan ilmu sampaikan kepada kepada keluarga kami, sampaikan kepada anak-anak kami, sampaikan kepada orang tua kami yang tinggal di rumah ya Allah. Dan ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Pembimbing-pembimbing kami ampunilah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Beri kemudahan kami semuanya untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Banyak kenikmatan yang kau berikan kepada kepada kami, akan tapi kami kurang syukur ya Allah. Maka kami mohon beri kemudahan kami bisa bersyukur. Yang punya rumah beri kemudahan bersyukur. Yang punya kendaraan permudah untuk bisa bersyukur. Yang punya harta permudah untuk bisa bersyukur. Yang punya keluarga permudah untuk bisa syukur syukur yang sehat sembuh dari penyakit permudah untuk bisa syukur, yang panjang umur ya Allah permudah untuk bisa syukur, yang bisa berangkat haji permudah untuk bisa syukur, yang bisa infak sedekah permudah untuk bisa syukur, yang bisa melakukan amal kebaikan permudah untuk bisa syukur ya Allah. Ya Allah bimbing kami semuanya untuk menjadi orang-orang yang bersyukur ya Allah. Jauhkan dari kami kufur nikmat, jauhkan dari kami lalai nikmat, jauhkan dari kami mengeluh, jauhkan dari kami ya Allah tidak lapang dada dengan pemberianmu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Engkau lebih tahu kebutuhan kami, hajah-hajah kami. Siapapun yang duduk di tempat ini, beliau-beliau memiliki hajah ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan hajah kami ya Allah. Kabulkan hajah kami ya Allah. Tanpa terkecuali, jangan kau tinggal satupun yang duduk ke tempat ini. Pulang kecuali engkau kabul hajahnya ya Allah. Engkau kabul hajahnya ya Allah. Dan kabulkan hajah pribadi kami ya Allah. Kabulkan hajah pesantren kami ya Allah kabulkan hajah para guru kami ya Allah kabulkan hajah pesantren guru-guru kami ya Allah ya Allah Ya Allah, bersihkan hati kami dari dendam, sombong, ria, dengki, iri hati, Ya Allah. Kami takut, Ya Allah. Penyakit hati dosanya lebih gede daripada penyakit dohir. Penyakit hati dosanya lebih gede daripada penyakit dohir. Ya Allah. Ngomong jelek dosa. Akan tapi dengki lebih gede dosanya. Ya Allah. Maka beri kemudahan bagi kami. Ya Allah. Untuk kau bersihkan hati kami. Ya Allah. Hilangkan kedengkian dari hati kami. Ya Allah. Khususnya di saat kami menemukan. Mendengar. Ada teman-teman kami mendapatkan nikmat darimu. Atau siapapun. Dari hambamu yang mendapatkan kenikmatan darimu. Ya Allah. Maka jangan sampai hati kami dengki. Ya Allah. Jika ada kedengkian, habiskan ya Allah, hilangkan ya Allah. Jika ada kedengkian, hilangkan, hilangkan, hilangkan ya Allah. Dan siapapun yang mendengki kami ya Allah, maafkan. Siapapun yang membenci kami, maafkan. Siapapun yang dolim kepada kami, maafkan ya Allah, maafkan ya Allah. Wujudkan keindahan di antara kami ya Allah. Wujudkan keindahan sesama kami ya Allah. Wujudkan keindahan di antara kami ya Allah. Wujudkan keindahan sesama kami ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan jika nyampe waktunya engkau akan mencabut nyawa kami, kami mohon ya Allah. Siapapun pasti bakal mati ya Allah. Yang berbicara bakal mati. Yang dengar bakal mati ya Allah. Kami di dunia hanya tinggal nunggu waktu ya Allah. Mungkin malam ini kami malam terakhir di dunia ya Allah. Mungkin dua hari lagi kami engkau cabut nyawa kami ya Allah. Mungkin satu minggu lagi. Atau mungkin bulan depan atau tahun depan ya Allah. Yang jelas kami bakal mati menghadap kepadamu ya Allah. Maka kami mohon. Jika engkau mencabut nyawa kami, kami mohon ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Cabalah nyawa kami di saat kami haji ya Allah. Tawaf, wakaf ya Allah. Doa di hadapan multazam ya Allah. Cabalah nyawa kami ya Allah di saat kami mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Cabalah nyawa kami ya Allah di saat kami doa di multazam di raudah ya Allah. Kami ingin mati di tempat-tempat suci seperti itu ya Allah. Kami ingin meninggal ya Allah di tempat-tempat mulia seperti itu ya Allah. Maka jadikan siapapun yang mendengarkan suara ini meninggal khusnul khatimah.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 Mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami dan juga didoakan Buya. Jangan lupa guru kita didoakan selalu. Ini saja wabillahi taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sekarang kasiran kami ucapkan kepada Al-Ustaz Semoga apa yang beliau